وتعالى الله مها أقوم مها تنجي banyak sekali kebaikannya وعم إحسانه tersebar kebaikannya. Min azamatihi anna biyadihi milkul alam al-alawi wa sufla. Dan diantara kebesarannya dialah pemilik alam atas dan alam bawah. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Fahuwa alladhi khalaqah. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Wa yatasarrafu fihi bima sya' Dia pula yang mengatur alam ini sebagaimana yang dia kendaki yang menentukannya. Minal ahkamil qadariyah wal ahkamid diniyah. Dia yang telah mengatur alam ini dengan ketentuan baik yang bersifat ketentuan al-qadari ataupun asy-syar'i ad-dini. Dia yang telah menentukan segalanya. Dia yang menentukan penciptaan jin, manusia, kejahatan, kebaikan, iblis, semuanya jika itu berkaitan dengan agama adalah ketentuan diniyah namanya, ketentuan syariah. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang secara umum, itu kembali kepada ketentuan yang sifatnya qadariyah. Atabi ahli hikmatih. Yang semuanya tentu diikuti dengan hikmah. Semua ketentuan Allah SWT baik al-ahkam ad-diniyah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan agama maupun keputusan yang berkaitan dengan kauniyah semuanya diiringi dengan hikmah. Wa min 'azamatihi kamalu qudratihi allati yuqaddiru biha 'ala kulli syai'. Dan di antara keagungannya, kesempurnaan kekuasaannya yang dia telah menentukan segala sesuatu. Wa biha awjada ma awjada minal makhluqatil 'azimah. Dengan kekuasaan tersebut, dia menciptakan apapun yang diciptakan daripada makhluk-makhluk besar, kesamawati wal ard di antaranya makhluk yang besar yang diciptakan adalah penciptaan langit. Penciptaan bumi, alangkah besarnya. Allahu Akbar. Besar sekali langit bumi. Tidak ada apa-apanya manusia dibandingkan dengan bumi ini. Bagaimana lagi jika dibandingkan dengan langit? Kemudian, wa khalaqal mauta wal hayata. Dia pula yang menciptakan mati dan hidup. Ay qaddar li ibadihi an yuhyihum thumma yumituhum. Dia yang telah menentukan bagi hamba-hambanya untuk menghidupkan hamba-hambanya setelah itu mematikannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya ay akhlasahu wa aswabah makna ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dalam beramal dan yang paling benar agar Allah menguji kalian dengan dihidupkannya kembali kalian kemudian dimatikan Allah agar menguji kalian dengan kehidupan ini, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Karena amalan yang ditimbang, yang diterima adalah yang paling terbaik. Makna yang paling terbaik adalah yang paling ikhlas, yang paling aswab, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bukanlah timbangan itu pada banyaknya amal, tapi pada ketetapan amal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diterima Allah adalah ahsanu amala, yang terbaik amalannya, bukan aksaru amala, yang paling banyak amalannya. Karena amalan jika banyak tapi tidak akhlas, tidak ikhlas, tidak pula aswab, tidak lulus, tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Dan dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya dua syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu taala akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas, kalau anda kata di sana ada unsur syirik, bukan untuk Allah, tapi selain Allah. Yang kedua, aswabahu yang paling benar sesuai dengan sunnah. Kalau anda kata di sana ada unsur yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kedua-duanya atau satu daripada kedua perkara ini membuat amalan ditolak. Fa inna Allah khalaqa ibadah wa akhrajahum li dar وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله الشر الجزاء بركة Syekh عبد الرحمن بن Nasir as رحمه الله تعالى فسنقول يا الله ينتلهم تبتقن hamba-hamba Dia yang telah mengeluarkan hamba-hamba ke alam ini, ke wujud ini, ke negeri ini, negeri dunia. Dan dia yang beritakan kepada kita, kepada mereka bahwasanya kelak mereka akan tinggalkan dunia ini. Dan di dunia ini Allah SWT telah memberikan kepada mereka rambu-rambu berupa perintah maupun larangan. Allah uji manusia dengan syahwat. Berbagai macam bentuk syahwat, kecenderungan, kegantungan kepada hawa nafsu yang akan menghalangi seorang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ditunduk kepada perintah Allah, ditundukkan hawa nafsunya, kemudian dia berbuat ihsan dalam amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran kebaikan dengan kebaikan serupa di dalam dua alam, di alam dunia dan di alam akhirat. Tapi barang siapa yang condong mengikuti syahwat nafsunya, dia campakkan perintah Allah, dia tidak peduli terhadap perintah maupun larangan Allah, maka baginya syarrul jaza, ganjaran kejahat, kejelekan atas yang diperbuat di dunia ini dan di akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha maha berkah, maha tinggi, maha besar Tuhan. Maha banyak kebaikan Tuhan yang di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Menentukan segala sesuatu. Dengan ketentuannya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Agar Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Wahwal azizul ghafur. Dan dialah yang maha aziz. Yang maha perkasa. Al-ghafur. Lagi maha pengampun. Wahwal azizul ladhi lahul izzatu kulluha. Dialah pemilik kekuasaan. Kegagahan semua bentuk kegagahan miliknya. Allati qahara biha jami'al asya' yang dengannya dia mengalahkan segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu. Wang qadat lahul makhlukat yang dengannya tunduk seluruh makhluk. Walaupun dia maha perkasa, maha gagah perkasa, tapi dia adalah ghafur, maha pengampun. Dia mampu menghukum manusia dengan dosa-dosanya. Dia mampu meluluh lantahkan negeri dengan dosa-dosa mereka perbuat. Tapi dia maha ghafur, maha pengampun anil musyi'in wal muqassirin wal mudnibin. Dia akan mengampuni para pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang lalai, khususan idza tabu anabu apalagi jika hamba itu bertaubat kembali kepada Allah fa innahu yaghfiru dzunubahum Allah mengampuni mereka fa'innahu yaghfiru dhunubahum. karena Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan walau balagat inanis sama. Kalaupun dosa mereka sampai ke tingginya selangit, Allah akan mengampuni mereka. Wa yasturu uyubahum walau kanat milad dunia. Bahkan walaupun satu dunia dosa-dosa yang kita miliki dan kita bertobat daripadanya, Allah akan ampuni seluruhnya walaupun sebesar dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Tuhan yang telah menciptakan tujuh lapis langit yang bertingkat-tingkat. Kullu wahidatin fawqa al setiap langit di atasnya ada langit lagi. Bukan satu tingkat saja. Wa khalaqaha fi ghayatil husni wal itqan. Yang mana Allah ciptakan dalam penciptaan yang sempurna sekali. Indah sekali. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ay khalal wa naqs. Tidak pernah engkau dapati dalam penciptaan Allah yang maha pemurah. Sedikit jua pun ada cacat. Celak jika tidak ada celah ini menunjukkan sempurna ciptaan Allah SWT. Sesuai. Dalam bentuknya, warnanya, tingginya. Allah Akbar. Allah SWT sempurna menciptakan segalanya. Besar matahari, bulan, bintang-bintang yang bercahaya. Ada bintang-bintang yang memiliki cahaya sendiri, ada yang dapat cahaya dari yang lainnya. Yang berjalan, yang beredar, berputar Mata fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak pernah akan kau dapat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sedikit dua pun ada celah cacat karena dia adalah zat yang maha sempurna. Berbeda dengan ciptaan manusia yang penuh dengan kekurangan, kejelekan, ada saja peluang-peluang untuk salah, luput, lalai. Karena manusia disifati dengan lalai. Adapun Allah sempurna ciptaannya. Karena telah Allah ciptakan alam lain yang sempurna, Allah perintahkan manusia untuk melihat kembali, coba perhatikan kembali lihat. Allah berkata, "Farji'il basar." ay a'idhu ilaiha. Coba kau lihat kembali. Nadiran mu'tabiran. Sambil engkau mengambil etibar. Hal tara min futur? Ay naqsin waqtilal. Apakah engkau melihat di dalamnya ada kekurangan, celah, cacat? Lihat langit. Tidak pernah Allah ciptakan langit dalam keadaan yang retak-retak dan seterusnya. Sempurna, kokoh. Dia bangun tanpa tiang-tiang penyangga. Allah Akbar. Tidak ada tiang-tiang penyangganya. Thummarji'il basar karratain. Kemudian lihatlah kembali, ulangi kembali. Dua kali perintah Allah SWT. Lihat, kemudian lihat kembali. Al-murad bidhari kasar tikrar. Maksudnya adalah engkau banyak-banyak perhatikan, engkau banyak-banyak lihat, ulangi kembali penglihatanmu terhadap penciptaan Allah terhadap langit, bumi, alam semesta. Yang qarib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Pandangan matamu akan kembali kepadamu. Letih engkau memandang, letih engkau mencari-cari celah Allah SWT dalam, dalam penciptaannya tidak akan pernah dapat. Ay'ajizan an, an yara khaladan au futura walau harsa ghayatul hars manusia akan merasa lemah, tidak akan sanggup mencari cari kesalahan, celah, cacat daripada ciptaan Allah Subhanahu taala. Maka Allah Subhanahu taala menyebutkan keindahan alam yang dia buat yang penuh dengan kesempurnaan. Allah katakan, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ dan kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu kami jadikan dia sebagai pelontar syaitan-syaitan dan kami siapkan bagi mereka azab yang pedih walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir adapun bagi orang-orang kafir terhadap Rabb mereka adalah azab neraka jahanam yang disiapkan bagi mereka isal masir itulah sejelek-jelek tempat idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa tafur jika mereka dicampakkan jika mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam tersebut terdengar suara yang menggelegak takadu tamayyazu minal ghaid hampir-hampir neraka itu berpecah belah karena marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tiap kala dicampakkan padanya satu rombongan, akan bertanya kepada mereka para malaikat-malaikat penjaga neraka. Alam ya'tikum nadir? Bukankah telah datang kepada kalian pembawa kabar peringatan? Qalu bala. Mereka menjawab, ya. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء benar telah datang kepada kami pemberi kabar peringatan tapi kami dustakan dia dan kami katakan tidak pernah Allah turunkan apapun juga in antum illa fi dhalalin kabir sebenarnya kalian dalam kesesatan yang nyata yang besar wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir barulah mereka berkata menyesal Allah kita dahulu mendengar, kita dahulu berakal, berfikir, tidak akan mungkin kita beserta orang-orang yang campakkan ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Berkata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Walaqad zayyana as-sama'a dunya masabiha. Ai walaqad jammalna. Kami telah hiasi langit dunia. Allati tarunaha wa tarikum yang kalian lihat langsung bersentuhan dengan kalian berhadapan dengan kalian bimasabiha wahyan nujum dengan lampu-lampu yakni bintang-bintang al ikhtilafiha fin nuri wadh dhiya dengan berbagai macam versinya ragamnya ada sinarnya yang kuat ada yang berwarna biru yang menunjukkan betapa kuatnya cahayanya ada yang berwarna merah fa innahu laula ma fiha minan nujum lakanat saqfan mudlima la husna fihi wala jamal. Kalau orang langit tanpa bintang, alangkah gelapnya langit. Alangkah suramnya langit. Tidak ada pada sedikit jua pun keindahan, tapi lihatlah di malam hari Anda bangun. Apalagi ketika Anda di tengah laut. Lihatlah ke atas, di langit sana penuh dengan ribuan, jutaan bintang-bintang yang indah, subhanallah. Alangkah indahnya Anda akan terkagum-kagum mendecak kagum melihat betapa indahnya ciptaan Allah SWT. Bintang-bintang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kelap kelip, masya Allah Taala. Betapa indahnya. Bayangkan jikalah langit tanpa bintang, apalagi dengan dengan bintang banyak orang-orang mendapat petunjuk. Para nelayan mengetahui arah. Para musafir di padang pasir mengetahui arah dengannya. Alamatin bin najmi yahtadun sebagai tanda-tanda di langit dengan bintang orang akan tahu jalan. Orang-orang masyarakat Arab jahiliyah dahulu kala sebelum Islam, pra-Islam tidak mengenal kompas. Tapi mereka mengenal jalan dan mereka tidak akan tersesat selama-lamanya dengan panduan bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah mengatakan Walaqad ja'al walaqad zayyana dunya masabih. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Sebagai bentuk hiasan di atasnya cahaya, padanya cahaya. Menjadi petunjuk dalam zulumatil barri wal bahri. Ketika orang-orang dalam kegelapan tidak mengetahui arah. Ketika dia di lautan, ketika dia di daratan. Dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Wala yunafi ikhbaruhu annahu zainun. Zainus sama'id dunya bimasabih dan tidak pula bertentangan bahwasanya bintang juga dijadikan Allah sebagai penghias langit dunia an yakuna كثير min nujum فوق samawati saba' kata Syekh Abdurrahman Rahman bin Nasir Sa'di tidak pula bertentangan jika dikatakan bintang-bintang itu hiasan langit dunia boleh jadi ada bintang-bintang yang dia lebih jauh daripada langit dunia Allahu Akbar ini adalah merupakan perkataan Syekh Abdurrahman Rahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala Bahkan boleh jadi ada bintang-bintang di atas langit ketujuh. Karena langit adalah sesuatu yang syafaf, yang transparan. Karena itulah bintang itu sendiri dapat tembus dan terlihat. Walaupun dari dunia ini. Dan dengan tersebutlah, dengan hal tersebut, bintang-bintang menjadi hiasan langit dunia. Allah boleh jadi tidak bukan di dalam langit dunia. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang selain sebagai penerang, cahaya, petunjuk, rujuman lisyayatin sebagai pelantar bagi syaitan-syaitan. Para syaitan yang ingin mencari kabar berita untuk dukun-dukun di bumi ini. Kepada wali-wali syaitan. Setiap kali mereka mau mencari berita ke langit tentang apa-apa yang Allah putuskan, maka Allah membakar mereka. Sebelum mereka sampai ke bawah, Allah bakar mereka. Sesekali sampai juga mereka ke bawah, mereka beritakan kepada wali mereka dari kalangan dukun di dunia ini, berita yang didengar di langit, kemudian ditambah dengan seratus kedustaan. Makanya terkadang seseorang dukun menyatakan suatu berita yang dalamnya ada kebenaran walaupun telah bercampur dengan berbagai macam bentuk kedustaan. Satu kebenaran diliputi dengan seratus kedustaan. Tetapi tidak sedikit, bahkan lebih banyak lagi. Jin-jin, syaitan-syaitan yang mencari berita ke langit sebelum sampai ke langit telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke bumi telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujuman syayatin sebagai pelontar bagi syaitan-syaitan. Maksudnya adalah batu-batu bintang tersebut. Allah Subhanahu wa taala kita selalu melihat di malam hari terkadang ada meteor jatuh. Batu-batu bintang, meteor tersebut eh, yang membakar setan-setan. Maka Allah telah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hira setan sama. Sebagai benteng penjaga langit antara kufis syayatin. Akhbar agar jangan syaitan-syaitan mencuri berita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala di bumi. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين batu-batu meteor ini yang merupakan pecahan-pecahan daripada bintang dilemparkan oleh Allah SWT kepada syaitan-syaitan Allah siapkan untuk melontar para syaitan-syaitan wa a'tadana lahum dan Allah siapkan bagi mereka kelak di akhirat di dunia mereka disiapkan bagi mereka yakni meteor batu-batu yang melempari mereka, batu-batu bintang yang melempari mereka di dunia dan di negeri akhirat wa a'tadna lahum. Karena kami siapkan dan kami siapkan bagi mereka di negeri akhirat azab sa'ir. Azab yang menyala-nyala yang membakar mereka neraka waliyadzubillah. Annahum tamarradu 'ala Allah karena mereka menentang Allah. Wa adallu ibadah karena mereka banyak menyesatkan para hamba-hamba. Banyak sekali syaitan-syaitan yang menyesatkan manusia dengan kesyirikan, dengan sarana dukun menyesatkan banyak hamba, syaitan-syaitan, ar-rajim yang dan yang terkutuk. Banyak orang yang tertipu dengan paranormal ini. Banyak sekali, terkadang satu berita yang disebutkan benar. Ada orang kehilangan handphone contohnya, maka dia beritahukan tempatnya di sini dan ternyata benar. Dan tidak pula sedikit berita-berita yang salah. Yang jelas satu kebenaran diliputi dengan seratus kedustaan sehingga banyak orang tersesat. Namun sayangnya yang diingat manusia adalah kebenaran sang dukun saja. Sekali dukun benar, dia lupakan beribu kali dukun itu salah. Wal'iyadzubillah. Allah siapkan di dunia ini bagi syaitan-syaitan. Batu-batu meteor yang melontar mereka dan azab yang pada negeri akhirat sana. Kemudian Allah berkata, "Walilladzina kafaru bi rabbihim jahannam wa masir." Dan bagi orang-orang yang Allah mengatakan dan bagi orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka azab neraka jahanam Wabi bi'sal masir. Itulah sejelek-jelek tempat. Allah SWT menyebutkan setelah itu nasib orang-orang yang kafir dari golongan manusia mengikuti syaitan, mengikuti jin, al-marid yang menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tersesat, sehingga mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Jalla Ala menyebutkan nasib mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman yang mulia, kafaru bi rabbihim adzabu jahannam." dan bagi orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka neraka jahannam. wa bi'sal masir alladzi yuhanu ahluh ghayatal hawan bagi mereka neraka jahannam. Na'udzubillah min ada jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah min khuzlan. Yang dimana manusia dihinakan di sana. Sehina-hinanya. Di neraka jahannam. Iza ulku fiha. Ketika dicampakkan manusia kepadanya. Ala wajhil ihanati wa Dengan kehinaan. Kehina dinaan. Sami'u laha syahiqan. Ayah sautan alian fadhi'an akan terdengar suara yang melengking, suara jeritan yang menakutkan. Wahiyat tafur. Allah musta'an. Ketika neraka itu bergejolak, takadu tamayyazu minal ghaid, ay takadu ala ijtima'iha an yafariqu ba'daha ba'dan. Saking dahsyatnya neraka ini bergejolak, ketika berkumpul, bertemu, hampir-hampir sebagian meluluh lantakan sebagian lainnya wa tataqatta'u min syiddati ghairiha al-kuffar. Hampir-hampir neraka itu Allahu Akbar. Saking dahsyat apinya ketika dikumpulkan, menyala-nyala, bersuara, menunjukkan betapa marahnya di terhadap orang kafir. Allah musta'an. Api ikhwan, ketika dia menyala dengan jumlah yang begitu besar, akan memiliki suara. Allahu Akbar. Suara yang menakutkan sekali. Apalagi ketika api di negeri akhir sana. Di dalam neraka, ya Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka ketika dicampakkan ke tanah neraka? Maka Allah Swt menyebutkan di mana para malaikat-malaikat penjaga neraka akan menghinakan mereka berkata ketika itu penjaga-penjaga neraka Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tiap kala dicampakkan padanya rombongan-rombongan orang. Subhanallah ini menunjukkan rombongan demi rombongan dicampakkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha. Bertanyalah kepada mereka para penjaga-penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir? Ay halukum hadha? Wastikhakukum an-nar? Wastikhakukum an-nar? Ka'annakum lam tukhbaru anha? walam tuhadzirkum nuzur minha kalian sekarang mendapat azab di neraka ini yang kalian rasakan seolah-olah kalian tidak pernah tahu tentang peristiwa neraka ini seolah-olah kalian tidak pernah diberitahukan bahwa saya akan ada kelak neraka akan ada azab qalu bala seolah-olah nggak pernah datang kepada kalian nabi yang beritakan tentang perkara ini semua adanya hari berbangkit adanya azab adanya neraka bagi orang-orang menentang qalu bala maka mereka berkata, Ya, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar, sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kami pembawa kabar peringatan berupa rasul, nabi, fakadzabna. Tapi kami dustakan mereka. Telah Akbar. Ini balasan mereka. Balasan bagi mereka neraka jahanam. Lihatlah betapa jahatnya mereka orang-orang kafir. Mereka menjawab, benar telah datang kepada kami Nabi membawa kabar berita yang menakutkan tentang peristiwa hari kiamat ini benar tapi kami dustakan dia wa qulna ma nazzalallahu min syai'in bahkan lebih parah daripada itu bukan hanya sekedar mendustakan nabi kami juga mengatakan tidak pernah ada Allah turunkan apapun juga berupa wahyu enggak ada orang hidup setelah itu mati itu adalah merupakan hukum alam saja enggak ada kebangkitan Nggak ada nabi, nggak ada berita-berita yang menakutkan itu nggak ada semua. Itu omong kosong saja. Hanya hayalan-hayalan belaka, dongengan dongeng belaka nggak ada. Nggak ada wahyu. Nggak pernah Allah turunkan apapun juga. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka berkata kepada para nabi mereka, "In antum illa fitolar, Sesungguhnya kalian hanyalah dalam kesesatan. Lebih dahsyat lagi kata mereka, kabir, kesesatan yang besar. Ini menunjukkan bahwa mereka mengumpulkan kedua yakni berbagai macam bentuk kedustaan mereka terhadap pembawa berita ini. Pertama mereka dustakan secara khusus Nabi tersebut. Majana. Apa kata mereka? Qalu bala kerjaan nadir. Benar telah datang kepada kami nabi, mereka akui. Pakai zabna tapi nabi tersebut kami dustakan dirinya, perkataannya, beritanya. Bahkan bukan hanya nabi mereka dustakan, Allah yang menurunkan wahyu pun mereka dustakan. والتكذيب العام بكل ما أنزل الله فجمعوا بين تكذيب من الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك mereka menggabungkan antara mendustakan Rasul apa-apa yang dia bawa dan mendustakan apa-apa yang Allah turunkan. Gak ada Allah pernah turunkan apapun juga. Kemudian tambah lagi apa kata mereka? hatta a'lanu bidhalalir rusul al-mundirin wa hum al-hudatul muhtadun. Sampai-sampai mereka tambahkan lagi. In antum kalian wahai para pembawa berita ini sebenarnya kalianlah orang-orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Berita yang kalian bawa ini semuanya nggak ada omong kosong belaka, nggak ada nabi, nggak pernah Allah turunkan apapun juga kata mereka. Mereka dustakan para nabi, mereka dustakan Allah yang menurunkan wahyu, bahkan mereka sifati nabi dengan pembawa kesesatan. Fidolalin. dalam kesesatan kalian. Bukan hanya kesesatan, ditambah lagi dengan kata-kata kabir. Kalian adalah para pembawa kebohongan, kedustaan. Kalian adalah para penyesat umat, penyesat yang besar. Allahu Akbar. Lihatlah betapa jeleknya apa-apa yang mereka katakan. Mereka dustakan Nabi secara khusus. Mereka dustakan semua wahyu yang turun. Mereka dustakan Allah. Kemudian lebih daripada itu, mereka menyipati para pembawa berita ini dengan kesesatan. Ditambah yang terakhir, dan mereka mereka sifati para nabi pembawa berita ini dengan kesesatan yang besar. Alangkah zalimnya mereka. Alangkah membangkangnya mereka. Maka karena itulah mereka layak menerima adab neraka. Kemudian mereka mengakui semua. wa qalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. وقالوا معترفين بعلم أهليتهم للهدى والرشاد maka mereka berkata mengakui mengakui bahwa mereka memang tidak layak menerima hidayah menerima petunjuk mereka mengakui itu semua dan berkata lau kunna nasma'u kalaulah dahulu kita mau mendengar mau naqilu kita mau berfikir kita dengar wahyu kita dengar berita-berita yang dibawakan para nabi kemudian kita berpikir ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentulah kita tidak akan bersama orang-orang yang dicampakkan ke neraka sa'ir. Fanafau an anfusim turuqal huda. Berkata Syekh Abdurrahman, mereka menafikan dari diri mereka segala macam jalan-jalan untuk -jalan petunjuk. Wahyu oleh manzalallah. <clears throat> mereka menafikan telinga-telinga mereka yang seharusnya mereka gunakan untuk mendengar apa-apa yang Allah turunkan. Tidak mereka fungsikan. Wajahat bihir rusul mereka tidak mendengar apa yang dibawa Rasul. Wal aql ladhi yanfa'u sahibah, mereka juga menafikan fungsi akal mereka. Tidak berguna bagi mereka akal mereka. Wa yuqifu ala haqa'iqil asya' wa ithalil khair. Akal yang Allah berikan tidak mereka gunakan untuk meneliti kembali. Meneliti ulang dakwah para nabi dan rasul. <clears throat> Melihat kembali kebenarannya. Tapi mereka tidak gunakan walinzijar an kulli ma'aqibatuhu dhamimah. Mereka tidak pernah pikirkan apapun perbuatan mereka yang akan berdampak kepada kehinaan mereka belakangan. Fala sam'alahumul aql. Tidak ada mereka pernah memiliki pendengaran, tidak pula mereka memiliki akal. Allah Akbar. Mereka punya telinga tapi nggak ada gunanya. Mereka punya akal nggak ada gunanya. Untuk dunia mereka paling lihai, mereka paling pandai, mereka paling pintar, tapi untuk perkara agama, untuk akhirat, mereka orang yang paling jahil. Tidak mereka kan, tidak mereka gunakan akal mereka untuk memikirkan wahyu Allah, mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulnya yang mulia. Tidak mereka gunakan semua sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, hati nggak guna semuanya. Ibaratnya mereka adalah orang-orang yang tidak berguna akalnya. Tidak ada akal, tidak ada penglihatan, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang tidak punya akal, orang yang gila. Itulah sebenarnya mereka. Wahada bi khilafi ahli yaqin wal irfan. Tentu ini berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang dalam, yang mengetahui tentang Allah, agama Allah, agama Rasulnya, warba bisidqi wal iman, orang-orang yang dipenuhi dengan kejujuran, keimanan, fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyah mereka senantiasa menguatkan iman mereka dengan dalil-dalil yang mereka dengar dari pernas Quran sunnah Rasulnya yang mulia fasamyu ma min indillah mereka dengarkan apapun yang datang daripada Allah berupa wahyu wajah ja'a Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ilman wa ma'rifatan wa amalan mereka pelajari mereka ketahui mereka amalkan dan mereka pun mengikuti dengan dalil akal mereka gunakan otak mereka untuk mencari kebenaran. Mencari petunjuk daripada kesesatan. Untuk mengenali petunjuk daripada kesesatan. Untuk mengetahui mana yang baik daripada yang buruk. Mana yang jahat daripada yang jelek. Maka mereka dalam masalah iman. Mereka sepadankan antara makul dan mangkul. Antara dalil akliyah dan dalil nakliyah mereka senantiasa gunakan akal mereka untuk berpikir tentang kebesaran Allah SWT. Mereka juga senantiasa gunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan kalam Allah SWT. Mereka kumpulkan antara al-ma'qul wal manqul, antara dalil akli maupun dalil-dalil naqli. Maka berkata Syabdur Rahman, subhana man yakhtassu bi fadlihi man yasha." Maha suci Allah dan dengan karunia-Nya dia berikan keistimewaan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Wa yamunnu 'ala man yasha' min ibadihi wa yakhdhul man la yasluhu lil khair. Dia berikan kenikmatan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki daripada hambanya. Dia hinakan siapa-siapa yang memang tidak layak menerima hidayah. Orang-orang kafir ini bukanlah karena Allah menzalimi mereka dicampakkan ke dalam neraka enggak karena memang mereka tidak layak untuk menerima hidayah Allahu akbar mereka tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Fa'tarafu bidzambihim. Akhirnya mereka sendiri mengakui dosa-dosa mereka. Ketika di hari kiamat barulah mereka mengakui. Fa'atarafu bidzambihim. Mereka akui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ay bu'dan lahum wa khasaratan wa syaqa'. Semoga dijauhkan, dijauhkanlah mereka. Semoga merugilah mereka. Semoga celakalah mereka. Ashabis sa'ir, ashabis sa'ir. Orang-orang yang memang layak dicampakkan ke neraka sa'ir yang bergejolak. Fama ashqahum wa ardahum. Alangkah binasanya mereka. Alangkah tercelanya mereka. Alangkah meruginya mereka. Haythu fatahum thawabullah. Tatkala mereka lalai. Mereka tidak mendapatkan sedikit dua pun thawabullah ganjaran daripada Allah wa kanu mulazimin sair bahkan mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang bergejolak selama-lamanya allati tasta'iru fi abdanihim yang siap meluluh lantakan melahap badan-badan mereka wa tattali ala afilatin bahkan membakar sampai ke dalam hati mereka nas'alullah al-afwa wal afiyah wallahu wallahi nas'alu an yani yunjina minan nar. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa taala agar selalu kita daripada neraka jahanam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-walinya, hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Allah mengatakan, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Setelah Allah menjelaskan tentang uh, musuh-musuhnya, orang-orang kafir, orang-orang yang berhak untuk disiksa, dibakar di neraka. Maka Allah memberikan harapan kepada orang-orang beriman bahwasanya Allah tidak akan memperlakukan mereka sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang kafir. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib dalam keadaan ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Allah menyatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ai fi jami' ahwali sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Tuhan mereka walaupun dalam keadaan gaib maknanya fi jami' ahwali mereka takut kepada Allah dalam semua keadaan hatta fil halati allati la yattali 'alayha fiha illallah sampai-sampai ketika tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tingkat iman yang tertinggi ikhwan ibadallah para pendengar di Hang FM ini Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada dia merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang bertakwa ketika bersama orang lain. Beramal saleh ketika orang ramai beramal saleh. Ketika dia sendiri intahaka hurumatillah. Dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua daripada kesalahan kita. Berkata seorang penyair, Idza ma khalaut ad-dahra yawman fala taqul khalaut. Jika engkau suatu saat dalam kesendirianmu jangan katakan engkau sendiri. Walakin qul alayya raqibu. Katakan sesungguhnya ada yang selalu menyertaiku. La tahsabannallaha yaqbulu sa'atan. Jangan pernah kamu menganggap Allah lalai, lengah terhadapmu walaupun sesaat. Wala annama tukhfi alaihi ghaibu. Jangan pernah engkau menganggap apapun yang kau sembunyikan itu lalai bagi Allah SWT untuk mengetahuinya. Maka mereka orang-orang beriman rabbahum bil ghaib. Mereka senantiasa takut kepada Rabb mereka walaupun dalam keadaan gaib, enggak ada orang yang lain. Fala yakdimuna ala ma'asih. Mereka tidak berani bermaksiat menentang Allah SWT. Ketika Anda di kamar sendirian, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Allah SWT saja mengetahuinya, tapi Anda tahan diri Anda dari berbuat dosa wala yaqsiruna fi ma amara bih fi mereka pun tidak pernah lalai dengan perintah-perintah Allah mereka kerjakan perintah Allah Subhanahu wa bagi mereka lahum maghfiratun bagi mereka keampunan atas dosa-dosa mereka lidzunubihim wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha jika Allah telah mengampun dosa-dosa mereka Allah akan menjaga mereka daripada kejahatan kejelekan wawakahum adzabal jahim. Allah akan pelihara mereka dari neraka jahim. Walahum ajrun kabir dan Allah akan siapkan bagi mereka ganjaran yang besar. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun kata Allah. Sesungguhnya benar-benar ganjaran pahala akhirat lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Wa huwa lahum fil jannah. Apa yang Allah siapkan di surga itu sangat besar sekali. Allahu akbar minan na'imil muqim kenikmatan yang berkepanjangan wal mulkil kabir kerajaan yang besar lihatlah perumpamaan orang yang paling terakhir masuk surga orang yang paling rendah tingkatnya di surga adalah orang yang seolah-olah diberikan dunia ini seisinya 10 kali lipat itu yang paling kecil walladzatil mutawasilat mereka mendapatkan berbagai jenis kenikmatan kelezatan wal mustahayat, apa-apa yang mereka senangi, yang mereka inginkan semuanya ada. Semuanya Allah berikan bagi mereka semua fasilitas di surga yang mendukung manusia untuk bersenang-senang Allah SWT siapkan. Al-Qusur, Wal-Manazil, Al-Aliyat, benteng-benteng mereka yang tinggi di surga. Istana-istana mereka yang megah di surga. Wal-Hur al-Hisan, para istri-istri mereka yang cantik-cantik dari kalangan berdarah di surga wal khadam wal wildan, para pembantu-pembantu mereka di surga semua Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa a'zamu min dzalika wa akbar ridar rahman. Bahkan bagi mereka yang lebih besar daripada itu semua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhilluhu Allah ala ahli jinan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Itu yang paling besar, lebih daripada kenikmatan apapun Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surga. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dahulu kajian kita pada hari ini sampai ayat yang ke-12. Insyaallah taala ayat berikutnya yang ke ayat yang ke-13, ke-14 ke-14 dan seterusnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah wa ba'du. Sahabat dimanapun antum berada, Demikian telah kita dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ferus LC pada tafsiran surah Al-Muluk pada ayat yang ke-1 sampai ke-12. Ya, selanjutnya kita akan terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dari Abu Kusuma, Ustaz. Abu Kusuma di mana Bapak? Ya, silakan Bapak. Ya uh, kita sebagai eh, saya misalnya ini uh, sebagai seorang yang baru belajar uh, mengikuti ahlus sunnah segala amaliyah kita itu kan harus didasari dengan dalil tadi Ustadz bilang kan. yeah, iya, yeah. Nah, ah, Terus saya mau tanya ini uh, rumah anak kan kecil sebagai seorang pemula anak uh, berusaha untuk memiliki kitab-kitab. Oke. Okay. Nah, terus kitab-kitab itu karena sekarang sudah terkumpul banyak jadi anak simpan di eh, rak di bivet yang di situ ada apa? Ada TV, terus yang tidak terisi anak isi kitab-kitab itu. Nah, anak takut sekali kalau itu eh, barangkali karena kalau eh, ada orang lain atau tetangga eh, bersilaturahmi ke rumah itu kan masuk rumah misalnya di ruang tamu gitu. Nah, itu anak itu takut terkena riak Ustadz. Jadi bagus nggak itu disimpan di situ kitab-kitab anak itu? Oh. Ya itu aja Pak. Ya itu aja Ustaz. Syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tidak mengapa yang antum telah ambil eh, berupa tindakan tersebut. Tidak apa-apa antum simpan dia dalam bufet atau dalam kamar dan seterusnya karena antum khawatir jika dihinggapi ria. Ya, nggak ada masalah. Jika dalamnya ada kemaslahatan di sana, tidak mengapa ya. Dan semuanya terpulang kembali kepada niat, kepada kemaslahatan. Jika memang tidak ada maslahat, kalau tuh simpan di kamar. Jika ada maslahat, orang bisa datang, orang bisa baca dan seterusnya. Tentu lebih baik antum siap untuk mereka tempat khusus, pinjamkan kepada mereka. Ya. Buat catatan bagi peminjaman buku yang pinjam si pulan, si A, si B, hari ini pinjam akan dikembalikan pada hari ini semua. Itu semuanya lebih baik lagi karena akan mendatangkan maslahat untuk orang banyak. Sekarang ini masalahnya banyak orang-orang yang meminjam buku tapi tidak memulangkan kembali. Karena itulah sebagian ulama dahulu kala mencela peminjaman buku-buku agama. Tetapi yang rajih Allah taala alam boleh, tapi hendaklah dicatat, kemudian ditanya berapa lama kau bisa selesaikan? Seminggu, dua minggu. Andai kita katakan bisa seminggu, seminggu. Agar dapat dihafatkan untuk orang lain. Ya. Dan tentunya akan lebih banyak ganjaran pahala Anda dengan perkara ini. Kalaupun nggak ada masalah diletakkan di dipajang di ruangan takut anda ria dan seterusnya nggak apa anda simpan dalam mufid dan seterusnya wallahu taala alam Syukur Ustaz Semoga bermanfaat bagi Abu Kusuma yang berada di Batu Aji Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz dengan Bapak siapa dan mana Bapak? Ini Hadi dari Raya Ya silakan Pak, uh, Saya mau nanya Apakah apabila kita tak pada neraka itu maksudnya ya Ustaz Terus uh, Bagaimana kalau orang yang mengamalkan ibadah, ibadahnya karena takut karena takut pada neraka? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi barakallahu fiik. Akidah kita, akidah ahlu sunnah terjemaah selalu menselaraskan antara perasaan harap, takut dan cinta. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Anda harus selalu takut dengan adab Allah, dengan neraka Allah SWT. Dan Anda harus selalu mengharapkan dari Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah SWT, nikmat Allah, surga Allah. Dan Anda harus selalu mencintai Allah SWT. Maka pilar-pilar ibadah yang benar dibangun atas tiga pilar. Yang pertama adalah ar-raja, perasaan harap. Banyak-banyaklah Anda berharap kepada Allah, kebaikan Allah, ridha Allah, surga Allah, bukan perkara yang tercela itu. Yang kedua adalah khauf, pilar khauf, Pilar takut, tidaklah anda senantiasa takut terhadap Allah. Azabnya, siksanya, ancamannya. Yang ketiga, mahabbah, kecintaan. Ya. tidaklah anda bangun seluruh amal ibadah anda di atas kecintaan kepada Allah SWT. Ya. Maka, sebagian orang-orang tersesat dalam perkara ini. Muncullah kelompok sufi yang mengatakan cukuplah kita mengamalkan amal ibadah karena mengharapkan cinta Allah saja. Kita tidak butuh surga Allah. Kita tidak takut neraka Allah maka ini salah dan ini sesat menyesatkan. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali kabar-kabar yang membuat orang takut terhadap neraka. Demikian juga Rasulullah SAW pun demikian. Banyak sekali Rasulullah perintahkan manusia untuk takut terhadap neraka. Kata Rasulullah SAW kepada para wanita, Tasaddaqna ya ma'asyar nisa' bersedekahlah kalian wahai para wanita fa inni ra'aitukunna ra'aitukunna aktsaru ahli nari azaban karena aku melihat kalian yang paling banyak disiksa dalam neraka Kata Rasulullah dalam hadis Aisyah, "Ittaqillah wala bisyaqi tamrah." Ittaqun nar wala bisyaqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun bersedekah dengan satu potong buah kurma. Allahu Akbar. Jadi orang-orang sufi mengatakan cukuplah kita menyembah Allah dengan cinta. Sampai-sampai syair-syair mereka ya ilahi wahai Tuhanku, kalaulah aku mengharap surgamu dengan ibadah ini, haramkan aku daripada surgamu. Kalaulah aku takut dengan nerakamu gara-gara ibadahku ini kepadamu, campakkan aku ke dalam nerakamu. Ini lal dan mobil, sesat dan menyesatkan. Bertentangan dengan akidah ahlu sunnah jemaah yang diiringi dengan nas-nas dalil daripada Quran sunnah. Bahwasanya mereka, para nabi sekalipun, Allah menyebutkan tentang para nabi, yad'unana raghaban wa rahaban Mereka itu senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa takut dan harap. Raghaban wa Rasa harap mereka berharap kepada Allah, rahmat Allah SWT. Ya, takut terhadap azab Allah SWT. biarlah Allah SWT memberikan kepada manusia yakni janji-janji dengan surga. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhan kalian wa jannatin bersegeralah kalian menuju surga arduhas samawati wal ar, yang luasnya meliputi luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Kalaulah kita mengharap surga itu syirik hukumnya atau ria, takut dengan neraka itu syirik atau ria hukumnya, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengharap surganya. Bahkan tidak akan mungkin ada ayat tentang surga dan semua kenikmatan yang enggak ada. Karena orang akan teriming-imingi dengannya. Dan tidak akan ada ayat tentang neraka dan segala macam sisi-sisi yang enggak ada. Karena orang akan apa namanya? menjadi takut dengannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara ini tentang surga, tentang neraka agar hamba berada dalam keadaan takut dan harap. Maka tadi kita jelaskan tersesat dengannya kelompok zindik. Orang-orang zindik yang beribadah hanya berlandaskan dengan cinta saja. Tersesat dengannya kelompok khawarij yang beribadah kepada Allah karena takut belaka. Orang khawarij beribadah menyembah Allah dengan dasar takut saja Sangkin takut mereka yang berlebihan, mereka mengatakan pelaku-pelaku dosa besar menjadi kafir keluar daripada agama. Karena takut mereka yang berlebihan, nggak pernah ada rasa harap, mereka wajibkan perempuan-perempuan haid untuk salat dan puasa. Maka barang siapa yang menyembah Allah karena takut belaka, dia khawarij. Aruri. Barang siapa yang menyembah Allah dengan hanya memiliki harap saja, raja saja, maka dia adalah orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah karena harap mereka yang besar kepada Allah, mereka lalai. Karena mereka bertumpu dengan harap, mereka lalai tidak beramal. Bahkan mereka mengatakan tidak ada gunanya amal. Kalau orang telah beriman, maka sempurnalah imannya. Enggak ada guna lagi beramal. Pasti dia akan diampuni Allah dengan imannya. Pasti dimasukkan surga oleh Allah dengan imannya. Enggak ada guna amal. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan maksiat pun tidak mengapa. Ya. Jika orang telah iman, Allah akan ampuni semua maksiat mereka. Ini berlebihan rajanya sehingga akhirnya dia tertipu. Makanya berkata Syekhul Islam, "Man abadallaha man abadallaha bil khaufi fahuwa haruriyun." Barang siapa yang menyembah Allah karena rasa takut saja maka dia adalah orang-orang haruri. Nisbat kepada suatu negeri atau kampung bernama Harurah. Sebutan kepada orang-orang khawarij yang lari ke negeri tersebut. Mereka disebut dengan nama Haruriyun. Karena mereka berlari ketika terjadi perang Ali ke negeri Harurah mereka disebut haruriyun. Barang siapa menyembah Allah karena perasaan takut saja, mereka adalah orang-orang khawarij atau haruri. Waman abdallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Yang menyembah Allah karena tercinta saja, maka dia adalah orang-orang zindiq. Waman abdallah bil raja'i wahdahu fahuwa murji. Barang siapa yang menyembah Allah karena bertumpu kepada rasa harap saja, maka dia orang murjiah. Adapun ahlus sunnah, ahlul iman, ahlul tauhid, menyembah Allah dengan rasa harap, takut, dan cinta. Tidak boleh lepas daripadanya. Allahu ta'ala a'lam. Syukur saya Barakallahu Fik. Sahabat Ang dimanapun Antum berada, insya Allah satu penelpon lagi sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk dari SMS. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam Ustaz. Ya dengan Ukti siapa dan di mana? Saya dengan Ibu Sani di Bengkok. Ya, silakan Ibu. Ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi berkait uh, pertanyaannya berkaitan dengan perempuan haid ini tadi. Hmm. Uh, uh, saya uh, kan ada larangan untuk wanita haid saya. Terus ada saya pernah baca buku tanya jawab dengan bahwa uh, kalau memotong rambut pada waktu wanita sedang haid, kalau bisa ditunda dulu gitu katanya Pak Ustaz. Sedangkan iya. saya, nah, sedangkan pernah saya baca buku bahwa itu tidak boleh berpuasa, uh, sholat dan itu, itu saja gitu. Maksudnya tidak ada pelarangan untuk potong rambut. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Terima iya. kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, itu yang ditanyakan tentang hukum memotong rambut memotong kuku ketika haid karena tersebar di masyarakat bahwasanya perempuan dalam kondisi haid dia nggak boleh memotong kukunya nggak boleh potong rambutnya karena kalau anda kata itu dipotong terpisah dari badannya maka menurut mereka kelak ketika dia mandi jinabat itu nggak dicuci nggak dibasuh karena itulah harus ditunggu kalau anda kata nggak dibasuh berarti mereka nggak sempurna mandi jinabatnya ini semua hanyalah merupakan perkataan yang tanpa diiringi dengan hujah ataupun dalil. Enggak ada dalilnya. Perkara memotong rambut, memotong kuku itu perkara-perkara dunia. Yang hukum asalnya adalah boleh atau boleh-boleh saja. Walaupun agama memberikan batasan tentang masalah kuku, jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari dan seterusnya. Uh, tapi tidak ada keterangan dalam syariat agama ini larangan bagi seorang perempuan haid untuk memotong kuku ketika haid atau memotong rambutnya. Kalaulah perkara itu memang terlarang, tidak akan mungkin Rasulullah diam. Pasti ada dalilnya. Ya. Sebagaimana memang ada larangan bagi seorang ketika dia mau berkurban, ya, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mencukur rambutnya, untuk motong kukunya sampai ya hari ke-10 Zulhijjah dia menyembelih baru dia potong kuku. Dalam rangka apa? Dalam rangka menepati atau mengikuti orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di mana mereka dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut, itu ada panduannya. Ketika seorang mau berkorban memang dilarang. Larangannya pun sifatnya makruh bukan haram. Untuk memotong kuku, memotong rambut sampai dia menyembelih kurbannya. Adapun ketika perempuan haid enggak ada larangan. Yang mengatakan tunggu dulu sampai anda haid selesai, kita katakan kepadanya bawakan kepada kita dalil. Karena ini adalah perkara bukan ibadah mahdhah. Ya, ini perkara ibadah dunia sifatnya, perkara dunia sifatnya kebiasaan sifatnya. Silahkan potong, silahkan nggak potong. Dan kaidahnya adalah perkara-perkara dunia hukum asalnya adalah boleh kecuali jika ada larangan. Tanyakan kepada mereka apa larangannya, mana dasarnya, mana hadisnya. Kalau tidak ada, maka tidak berhak anda melarang karena ini perkara-perkara memang nggak ada larangan padanya. Berbeda dengan perkara ibadah-ibadah Allah, salat, zakat, puasa dan lain-lainnya, ya maka tanyakan mana perintah. Nggak boleh kita beribadah tanpa ada perintah dalam perkara kebiasaan, maka kita boleh-boleh saja melaksanakannya kecuali jika ada larangan. Dan tidak ada larangan dalam perkara ini. Dan adapun hujah-hujah mereka yang pakai akal-akalan, ya, kata-kata mereka kalau anda kata kuku itu dipotong, rambut dipotong, dia akan terpisah dari badan kita, maka tidak akan terbasuh dia di, di kita mandi. Ini uh, hujah yang enggak ada, landas berlandasan dengan lain. Ya. Sesuatu yang telah terpisah daripada kita bukan lagi bagian daripada kita ya kuku rambut yang terpisah daripada kita itu bukan lagi, bagian daripada kita ya bukan bagian daripada kita kalau bukan bagian daripada kita maka dia lepas hukumnya dengan yang kita oleh karena itu nggak ada masalah dalam perkara-perkara seperti ini wallahu taala alam Syukur Sen Barukulafik Selanjutnya pertanyaan yang berasal dari SMS yang berasal dari Abu Aini Ustaz di Bayu eh, Beliau menanyakan Ustaz, Anda pernah mendengar tentang fadilah surah Al-Muluk yakni bisa menerangi kubur. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Allah taala alam memang ada uh, keutamaan surah Al-Muluk ini untuk dibaca setiap malam dibaca ya, sebelum tidur. Dia akan membuat seorang terbebas daripada fitnah kubur eh, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama maka tidak mengapa untuk diamalkan mau tidur baca surah Al-Muluk ini wallahu taala alam syukur Ustaz barakallahu selanjutnya pertanyaan dari akhi Idris di Bengkong Ustaz beliau menanyakan Ustadz ada hadis yang berbunyi ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan api dan kemudian Allah mengancam api kalau sampai menyakiti Ibrahim akan dikembalikan ke neraka dan api pun kemudian menjadi dingin dan api dunia senantiasa memohon kepada Allah agar tidak dikembalikan lagi ke induknya yaitu di neraka dan pertanyaan Ustadz apakah sahih hadis tersebut enggak akhirnya ada hadis itu Allah taala Ya, sahabat Hang dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di dua line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, ini Ustaz, uh, saya mau tanya. Iya, dengan Bapak siapa? Nah, di mana Bapak? Uh, Yusuf, Seraya. Di Seraya Bapak ya? Iya. Iya. Uh, gini Ustaz, kita mencerahkan seorang misalnya, uh, kan amalan kita itu akan berpindah kepada dia dan dosa dia berpindah kepada kita. Dan apakah itu berlangsung selama kita hidup? Itu saya bertanya saya. Ya, nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunjing seorang, menggibahi seorang, sebenarnya Anda telah memberikan kepada dia kebaikan Anda. Karena itulah Al-Hasan Basri rahimahullah taala salah seorang seorang tokoh tabi'in ketika didengar daripada salah seorang tentang tetangganya yang menggibahnya, menggunjingnya, maka disiapkan kado yang besar, ya siapkan hadiah-hadiah, dia kirimkan kepada orang tersebut, dia ucapkan padanya terima kasih karena Anda telah berbaik hati memberikan aman kebaikan Anda kepada saya. Maka tentunya setiap orang berupaya untuk uh, menjaga lisannya tidak menggunjing, menggibah Karena jika Anda menggibah berarti Anda mengurangi kebaikan Anda, memberikan, memberikan kebaikan Anda kepadanya. Subhanallah sampai-sampai berkata salah seorang tokoh tabi'in, kalaulah riba itu dihalalkan, pasti aku akan paling banyak mengribahi ibu bapakku agar semua pindah pahala-pahalaku kepadanya. Tapi kadang diharamkan maka nggak boleh dilaksanakan. Ya. Allah wakbar. Bahkan banyak sekali perumpamaan dalam asar, bahkan dalam al sendiri mengribah itu sama dengan makan bangkai saudara kita. Kata Allah SWT, wala yaktab ba'dah. Janganlah sebagian kalian mengribah sebagian lainnya. Ayo hibbu ahadukum an yakul lahma akhihi maitan. Maukah salah seorang kalian makan bangkai saudara dalam keadaan bangkai yang telah mati? Tentu enggak mau karena ini merupakan perkara yang sangat tercela sekali. Maka menggibahi saudara kita sama dengan memakan bangkai dia waliyadzubillah. Maka tidaklah setiap orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga lisannya. Maka jauhilah segala macam majlis-majlis ghibah. Andai kata berkumpul orang-orang, kemudian mereka ghibah, ngerumpi, perempuan-perempuan berkumpul, hati-hatilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanpa disadari meluncurlah kata-kata riba terhadap orang dalam bentuk perkataan atau bentuk syarat kepada si fulan, si alan, berhati-hatilah Anda. Ya, demikian juga para ikhwan, para laki-laki, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya adalah kaum perempuan ini. Ketika mereka kumpul-kumpul, akan meluncurlah berbagai macam bentuk riba-riba. Si fulana, alan, suami si fulan, suami si alan, dan seterusnya. Ya. Ini akan mengurangi amal Anda sendiri. Dan akan memuliakan orang-orang yang Anda ribahi. Dan boleh jadi dia akan bersih dengan riba-riba yang Anda perbuat daripada dosa-dosanya. Karena akan ditimpakan dosanya kepada Anda. Lihatlah dalam hadis muflis kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut atau derun dan muflis fikum? Tahukah kalian orang yang bangkrut pada kalian itu? Mereka berkata, al muflisufina man la dirham wala dinar." Orang-orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah yang dia kehabisan dinar, kehabisan dirham. Berkata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat dengan amalan yang banyak, tapi dia telah menzalimi si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikan ini dibagi-bagikan kepada orang yang dizaliminya. Kalaupun masih banyak yang dizaliminya, dan memang telah habis kebaikannya, maka dosa-dosa orang dizalimi itu ditumpahkan kepadanya dan dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Maka tidaklah setiap kita berusaha takut kepada Allah. Jaga lisan ini. Berkata Rasulullah kepada Mu'az, Kufa alaika hadha. Kau tahan ini, ya Mu'az. Rasulullah memegang lidah yang menarik. Lidahnya uh, eh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Mu'az, Ya Rasulullah, Inna lam akhadha liman natakallamu bihi Apakah kami akan dihukum dengan perkataan-perkataan kami ini? Dengan lidah kami ini berkata Rasulullah, "Akhirat ka kai ya Mu'adz." Payah ibumu mengandung wahai Mu'adz. bunnas. nas. Fahalakubun nas. Ya maqiyamati ala manakhirihim illa hasaid wa sanatihim fi nari jahannam. Tidakkah manusia dicampakkan dengan tersungkur ke neraka jahannam lantaran disebabkan karena kejahatan lisan mereka? Maka hendaklah kita selalu waspada, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari majlis-majlis riba. Banyak-banyak Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berzikir. Demi Allah, orang yang banyak berzikir akan menyibukkan dirinya daripada perbuatan dosa-dosa, daripada riba, daripada nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Ya. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjauh syaitan. Allah taala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahi siapa dan di mana Ahi? Abu Zakia di Tendisi. Oh, ini Ustaz saya menanyakan masalah kisos ini. Apakah kalau di negeri kita ini kan ada uh, eh, eksekusi mati gitu kan, jadi yang fokus itu para diberi itu apakah nanti mereka di akhir nanti kena kisos gitu Ustaz? Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para eksekutor al para penembak, dan seterusnya yang menegakkan hukum itu akan di kisah di hari kiamat tidak. Mereka itu akan dapat ganjaran pahala. Segala macam bentuk penegakan hukum, penegakan hudud, akan memperoleh pahala. Semua pelakunya. Mulai daripada jaksanya, atau hakimnya, polisinya, eksekutornya. Tapi dengan niat bahwasanya dia menjalankan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda kata dia nggak ada niat, hanya sekedar menjalankan kewajiban saja nggak dapat pahala, tapi tidak akan dapat dosa dia. Ya, tapi anda kata dia berniat, ini semua untuk menjalankan menegakkan hukum Allah, menegakkan keadilan, ya, maka dia akan dapat niat dengan pahalanya, bukan malah dapat dosa. Allah taala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Ya, selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dalam wabarakatuh. Dengan Umu siapa tadi mana Umu? Ah, Umi Rahma Pak di Batu Aji. Silakan. Uh, ini Pak masalah gibah. Saya mau tanya, uh, seperti kita kan hidup bersosial ya Pak dengan masyarakat dan tetangga. Kita nggak ingin bicara dengan tetangga masalah orang lain, tapi tetangga yang bilang ke kita. Tapi setelah itu kita nggak mau perpanjang Pak masalahnya. Kita sharing sama suami. Apa itu menurut uh, Bapak itu gibah juga? Hanya itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas menjelek, menceritakan kejelekan orang dengan ungkapan-ungkapan atau dengan isyarat itu ghibah kecuali dalam beberapa perkara yang dikhususkan dalam syariat. Di antaranya al-istifta minta fatwa. Kalaulah seorang itu datang kepadanya, dia ahli fatwa, datang seorang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, bagaimana tentang suamiku yang begini-begini?" Maka dibolehkan datang uh, salah seorang sahabiyah eh, uh, Hindun bintu Utbah menuju Rasulullah dan dia bertanya ya Rasulullah bagaimana tentang suamiku si Fulan Abu Sufyan dia seorang yang kekir dia tidak memberikan kepada kami nafkah kecuali uh, sangat sempit sekali bolehkah aku mengambil hartanya dengan tidak diketahui kata Rasulullah khudhi ma yakfiki waladaki ambillah yang kira-kira cukup untuk dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Maka ini sebenarnya ghibah dia, tapi ghibah yang dihalalkan. Karena ada kemaslahatan di sana. Apa kemaslahatannya dalam rangka talabul fatwa? Minta istifta, minta fatwa. Ini dibolehkan. Ya. Kemudian mutadzallimun, orang yang sedang dizalimi. Dia harus melaporkan orang yang menzaliminya kepada polisi contohnya buat laporan si fulan telah berbuat ini ini, ini seterusnya memfitnah saya maka dibolehkan dan tidak termasuk ke dalam ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian islah zatil bayyin uh, eh, apa namanya? Uh, untuk memperbaiki hubungan orang-orang yang berseteru. Ini nggak termasuk ghibah. Dikumpulkan semua kemudian diperbaiki, diislah antara mereka ini tidak termasuk dalam ghibah. Dan ada beberapa perkara-perkara lain. Contohnya adalah dalam rangka uh, ilmu hadis dalam rangka meluruskan berita siapa pembawa berita dalam ilmu hadis sehingga para ulama mengatakan si fulan ini pendusta si fulan ini dajjal si fulan ini thiqah terpercaya si fulan amirul hadis ini semuanya bukan ghibah dalam rangka agama menegakkan hujah agar orang menerima berita-berita yang sahih agar orang menolak berita-berita yang tidak sahih maka eh, ini tidak termasuk dalam perkara-perkara ghibah yang dilarang. Ada beberapa perkara lainnya yang insya Allah taala mungkin akan anda dapati dalam pembahasan mengenai masalah ghibah. Wallahu taala alam. Syukur Ustaz Ya, selanjutnya kita akan kembali menimpa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Ibu Lilis dari Datang Center, Ustaz. Silakan Ibu. Nah, eh, begini Ustaz, eh, kalau habis sholat kan eh, suka berpikir gitu Ustaz ya. Nah, kemudian saya suka baca uh, doa yang ada di buku doa, semua doa-doa uh, apa saya baca gitu, boleh nggak ya saja Kemudian uh, di luar aktivitas sholat, saya berpikir di dalam hati tanpa tanpa bibir bergerak gitu karena hati aja yang mengucapkan pikirnya uh, itu kemudian uh, kedua mengenai sholat fajar gitu Ustaz sholat fajar itu uh, sudah masuk waktu subuh, waktu dilakukannya eh, sebelum sholat subuh atau uh, waktunya kapan gitu. Ya. Boleh satu lagi nggak Apa nih Ibu cukup Ibu. Uh, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ibu kumpulkan buku-buku doa. Silahkan baca doa tersebut. Karena ada perintah untuk berdoa secara umum. Udu'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab doa, syarat-syarat supaya tidak ditolak, supaya yakni tidak ditolaknya doa dan seterusnya, memperbaiki makanan dan seterusnya, memilih waktu-waktu yang tepat, amal-amal ibadah yang tepat. Silahkan berdoa. Tapi tidak ada panduan dari Nabi SAW beliau merutinkan berdoa selepas sholat. Kecuali zikir-zikir khusus. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadati. Allahumma ajirni minan nar. Ini zikir-zikir khusus. Allahumma inni bika minal بخل وأعوذ بك من ال... اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من رد إلى ardal ummi dan doa-doa lainnya yang memang merupakan doa-doa yang berkaitan dengan zikir selepas sholat. Menurut sebagian ulama dan sebagian mengatakan doa-doa ini sebenarnya lebih rajin lagi diucapkan dalam sholat ketika sebelum salam. Sesekali nggak ada masalah ibu berdoa, tapi merutinkan habis setiap kali sholat anda berdoa nggak ada dalilnya. Pilihlah waktu yang lebih tepat ketika sujud, ketika tahiyat, sebelum azan dan sebelum azan, eh sebelum yakni eh, sebelum iqamat antara azan dan iqamah, ketika tengah malam, ketika berpuasa dan seterusnya. Ketika di tempat-tempat yang Allah muliakan tanah haram, pilihlah. Pilihlah waktu-waktu yang tepat, pilihlah tempat-tempat yang tepat, keadaan yang tepat. Ibu dalam keadaan salat malam dan seterusnya. Ini mengenai perkara berdoa. Adapun zikir dalam hati boleh boleh saja nggak ada masalah, nggak ada larangannya. Walaupun kita nggak mengucapkan dengan bibir bergerak, nggak ada masalah karena takut riak dan seterusnya. Atau kita ucapkan dengan perlahan sekali, walaupun dengan bibir yang bergerak, tapi tidak keluar suara juga, tidak mengapa. Ini perkara bebas. Ya. Bahkan sebenarnya ketika kita memperhatikan tentang kejadian alam raya itu masuk kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan kajian itu masuk ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu, kita mendengarkan kajian-kajian di majelis-majelis ilmu itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kajian-kajian itu zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu sangat luas maknanya. Dan zikir yang paling utama kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah dengan membaca Al-Qur'an wallahu taala alam. Dan selanjutnya Ustaz kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Vina di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah istri ketiga kelak bertemu dengan suaminya di surga? Karena suami saya dulu pernah menikah dua kali sebelum menikahi saya. Demikian pertanyaan Ustaz. Yang jelas seorang istri akan menemani suaminya. Yang paling terakhir, kalau dia punya suami lima gonta-ganti, maka yang paling terakhir, yang paling baik, yang paling beriman, yang masuk surga, itu akan mengiringi kelak jika dia masuk surga. Maka seorang istri yang dia kata dia uh, ingin supaya tetap menjadi pendamping bagi suaminya, maka tidak ada bersabar setelah suaminya meninggal, tidak menikah lagi. Tapi andai kata pun dia tidak mampu bersabar karena masih muda seterusnya, dan jangan khawatir, menikahlah. Sesungguhnya kelak insya Allah Ta'ala kenikmatan di surga sangatlah banyak sekali, jangan khawatir. Tidak pernah anda dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Kemudian eh, mungkin tadi pertanyaan mungkin salah tangkap atau apa, ada yang bertanya tentang masalah perempuan haid, apakah diwajibkan sholat? Nggak pernah saya katakan demikian. Tetapi yang saya katakan pemahaman orang-orang khawarij, mereka mewajibkan perempuan-perempuan haid untuk sholat. Karena mereka berlebihan dalam takutnya kepada Allah Subhanahu SWT. Bahkan dalam masalah memotong tangan pun orang-orang khawarij saking takutnya berlebihan memotong tangan pencuri sampai ke pangkal lengan. Sementara yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya hanya dipotong sampai pergelangan saja. Wallahu taala Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya dari Akhi Bahrudin di Singapura boleh menanyakan, Ustaz bolehkah kita menggibah orang kafir? Tayyib. Uh, eh, yang dilarang adalah kita menggunjing orang-orang beriman. Karena kata Rasulullah SAW, kata Atadruna mal ghibah. Tahu kamu apa kata ghibah? Maka mereka mengatakan Allah Rasulullah alam. Allah dan SAW mengetahui berkata Rasulullah. Al ghibah itu Zikruka akhaka bimayakur Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dibenci. Kata-kata saudaramu ini mengkhususkan tiba itu haram hanya untuk orang-orang beriman. Tetapi untuk orang-orang kafir ada kaidah. Apa kaidahnya? Jika tidak mendatangkan maslahat jangan dibuat. Bahkan ada kaidah jika ini mendatangkan mudarat maka haram hukumnya. Menggunjing orang kafir hukum asalnya boleh, tapi jika mendatangkan mudarat dalam dunia kita contohnya dan seterusnya, dalam agama kita untuk untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk apa namanya untuk agama kita ini, maka jangan diperbuat. Ya, ini akan mendatangkan kejelekan. Tapi hukum asalnya boleh saja. Tapi jika mendatangkan kejelekan menjadi haram dia. Kalau akhirnya dia tahu dan seterusnya dia akan mengatakan, oh ternyata mereka itu tukang gunjing orang-orang Islam dan seterusnya. Maka menjadi haram dia. Tapi hukum asalnya riba itu hanyalah berlaku terhadap orang-orang beriman. Karena termasuk daripada perkara yang tidak riba adalah al-mudhiru al-mudhiru eh, maasiyah orang-orang yang menampakkan terang-terangan kemaksiatannya, orang ini telah hilang kehormatan dirinya, maka dia tidak mengapa untuk disebutkan dengan kejelekannya. Itu si fulan itu pelacur itu. Contohnya ada seorang perempuan yang telah terang-terangan menampakkan kejelekan dirinya berpakaian senono dan dengan apa namanya dengan segala macam bentuk sikap-sikapnya merayu laki-laki dan seterusnya maka orang ini ketika dia terang-terangan mempermalukan dirinya seterusnya mungkin dia sebarkan internet saya siapa yang mau nego dengan saya apapun ceritanya ini orang seperti ini telah hilang kehormatan dirinya, maka tidak mengapa dikatakan ini si fulan penzina, si fulan pelacur. Kenapa? Karena dia menerangkan kemaksiatannya dengan terang-terangan. Maka hilang ke orang seperti ini hilang kehormatannya. Tapi orang yang berbuat kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya, maka dilarang untuk menyebarkan aibnya. Kecuali untuk menasihatinya langsung kepadanya empat mata tanpa ada orang lain. Menjelaskan kepadanya apa-apa kesalahannya inilah diadab dalam memberikan nasihat. Wallahu taala alam. Syukran saat Barakallahu Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Hadi di Seraya. Ustaz, mohon maaf, saya kurang jelas Ustaz mengenai orang yang takut kepada neraka. Apakah termasuk ria Ustaz? Baik, Barakallahu fiq. Ya Akhi, eh, antum harus paham bahwasannya, kalaulah antum takut pada neraka itu bukan termasuk ria dan bukan syirik. Bahkan antum wajib takut pada neraka. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk takut pada neraka. Lihatlah doa orang-orang yang beriman Allah mengatakan Al-Quran Karim, Rabbana srif anna azab jahannam. Allah memuji orang-orang beriman yang berkata, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah. Palingkan daripada kami neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya adalah azab yang sangat merugikan sekali. Inna saat mustaqarran muqama. Azabnya adalah merupakan tempat yang paling terjelek. Ini orang-orang beriman ibadah rahman Allah sifati. Maka anda jangan khawatir. Bahkan orang yang berani terhadap neraka, ini orang yang bermasalah di akalnya. Ini. Dalam agamanya bermasalah. Dia menentang azab Allah SWT, melecehkannya, enggak ah, ada neraka itu, enggak takut. Ini lebih dahsyat lagi, dia bisa kufur dengannya. Maka kita wajib dengan azab-azab Allah, merasa khawatir, takut, dan seterusnya. Kalau yang kata kita nggak merasa takut, bahaya. Kita akan meremehkan, merendahkan. Al-Quran saja mengajarkan kita untuk takut, menghindar daripadanya. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Wa ahlikum an Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan mau daripada api neraka. Allah meminta kita pelihara diri kita, menjaga diri kita. Jangan katakan, ah neraka itu gampang lah. Yang penting aku cinta kepada Allah. Enggak perlu aku dengan neraka itu dimasukkan, enggak apa-apa. Aku akan sabar dalamnya selama aku memang mendapatkan cinta Allah SWT. Ini nonsense. Ini omong kosong dan ini bualan orang-orang sufi belaga. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz Bar Selanjutnya kita akan terima penelpon terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita Ustaz di kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ibu dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Ani di Tanjung Sengkuang Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ini mau nanya soal yang membatalkan sholat Ustaz. Iya, silakan. Uh, suami saya kan kerjanya ngecat ngecat kulkas. Uh, ada orang yang bilang katanya kalau baju kena cat itu tidak sah untuk sholat gitu, membatalkan sholat gitu Ustaz. Iya. Saya kan kurang tahu, setahu suami saya, iya, kalau ibu. kena di badan, terus kena di tangan kan bisa dibuang pakai minyak tanah iya. gitu. Kalau di baju kurang tahu, kurang paham gitu. Oke, okay. nah, ya cukup Ibu. Maka, ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya ilmu. Orang akan menjadi lapang dengan ilmu agama. Agama ini mudah, kata Rasulullah, agama ini mudah falan yashaddadina an illa ghalabah. Tidak ada orang yang berusaha menaklukkan agama ini kecuali dia yang takluk. Mudah sekali. Orang itu dibolehkan salat selama dia tidak memakai pakaian yang bernajis. Dan cat itu bukan najis. Orang-orang yang kerja mungkin di tempat-tempat apa namanya pengecatan mobil atau apapun namanya. Bajunya kena cat, dia salat dengannya nggak apa-apa oli, orang-orang kerja di bengkel, bajunya kena oli juga nggak apa. Walaupun kotor dalam bahasa Indonesia-nya kotor, Ya, tapi dalam bahasa agama itu tidak termasuk kotor yang dianggap orang tidak boleh sholat dengannya karena dia bukan najis. Ya, tetapi yang dia kata bajunya kena kencing jelas dia harus bersihkan baru dia boleh sholat dengannya. Tapi yang dia kata cat nggak ada masalah. Cat, oli, tinta, apapun juga yang bukan najis tidak mengapa orang sholat dengannya. Wallahu taala a'lam. wassalamualaikum warahmatullahi wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.